kaum mukhadzila itu siapa terutama yang ada di negeri kita mukhadzila yang yang meninggalkan pertolongan kepada ahlu sunnah meninggalkan pertolongan dan tidak mau memberi dukungan bantuan kepada ahlu sunnah ketika mereka sedang menghadapi lawan-lawan dan musuhnya perang sedang berkecamuk istilahnya nah semestinya kan dibantu dibela, kehormatannya, ikut menjelaskan kepada umat seperti apa duduk permasalahan ini tidak. Malah yang ada pengembosan. Nah, Ahlu sunnah sedang menjaga muslimin dari tipu daya hizbiyin, dari tipu daya ihya turas, turas begini, turas kita tahdir. Dia itu ada apa bicara turas? Nggak akan ditanya kamu dikubur. Masa nggak tahu yang bicara siapa tahu lah. Ngapain kamu nah, membantah mentahdir radio roja? Oh, banyak oh, manfaatnya, banyak hikmahnya. Orang awam pun dapat manfaat banyak daripada dengar acara-acara umum, oh, banyak lagunya, banyak ininya. Nah, padahal masyah kita para ulama sudah memfonis ditahdir dan harus ditinggalkan. Ya seperti ini mukhaddilah. Mukhaddilah itu menunjukkan dia orang dalam. Dari dalam. Tikaman dari dalam. Makanya dalam hadis kan man khadalahum wala man khalafahum. Beda antara khudlan dengan mukhalafah. Mukhalafah menunjukkan itu dari luar, memang orang luar musuh yang terang-terangan memusuhi Rafidhah, Syiah, Sufi, Mu'tazila, Ashariyah, dan yang lain-lain. Ini mengaku orang dalam tapi menyakitimu. Nasallallahu alaihi wasallam.